pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dari keimanan yang sesungguhnya. Pertanyaannya, apa ilmu yang dilarang? Yang dikatakan jangan dipelajari. Para ulama membahas dua perkara ilmu yang dilarang untuk dipelajari karena dia akan merusak, tidak akan memperbaiki. Yaitu ilmu sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah mereka mempelajari ilmu dari keduanya yang yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang membuat madarat pada mereka dan tidak memberikan manfaat. Yata'allamuna minhuma. Kalimat yata'allamun menunjukkan kalau itu memang ilmu, tetapi ilmu tentang seher atau ilmu yang pelajari seher itu adalah ilmu yang banyak merusak, bukan memperbaiki, sehingga dilarang, haram hukumnya. Yang kedua, ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu olah kata, ilmu yang lebih banyak kepada kalam, mantik, retorika dan sebagainya yang sering kali dipakai untuk menentang Quran dan Sunnah. Setiap ada ayat dan hadis yang tidak cocok dengan akalnya, maka mulai orang ini bermantik. Ya, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, maka ayat ini tidak tepat. Bisanya, kok ayat sampai dikatakan gak tepat? Beraninya mengatakan ayat dikatakan tidak pas. Karena filsafat. Karena filsafat. Sehingga para ulama ahlu sunnah memperingatkan dengan keras Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan mantamantak fakat tazandak. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Demikian pula para ahlul hadis hampir keseluruhan mereka melarang dan mengharamkan untuk mempelajari ilmu mantik dan ilmu filsafat. Kemudian dibawakan di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ucapan Abu Hamid Al-Ghazali yang berbicara masalah ini. Dan tentunya Muhammad Al-Ghazali kita kenal. Dia juga pernah terkena filsafat. Bahkan tenggelam dalam ilmu kalam. Bahkan dia mendapatkan berbagai macam kesesatan-kesesatan karena ilmu filsafatnya. Walaupun qila dikatakan di akhir hayatnya dia menyesalinya dan memegang Sahih Bukhari dan menyatakan sungguh aku telah membuang waktu sekian lama padahal cukup ketika menyatakan ini halal dengan qala Allah wa qala Rasul. Selesai. Sampai meninggalnya dia masih menggenggam dan memeluk kitab Sahih Bukhari. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dan kitab yang paling terkenal dari Abu Hamid Al-Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Paling terkenal tetapi di dalamnya paling banyak hadis-hadis dhaif, maudhu', hadis palsu. Di dalamnya banyak pemikiran-pemikiran tasawuf di dalamnya. Tetapi yang dinukil di sini oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi adalah bagaimana beliau mendudukkan tentang ilmu tadi pada kedudukannya. Qala dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi wa min kalami Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah fi kitabih alladhi Ihya Ulumuddin wa huwa min ajalli kutubihi aw ajalluha. Kata Ibn Abdul Aziz dan di antara ucapan adalah ucapan Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Dalam kitabnya yang diberi nama Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu agama. Kata beliau, Wuhuwa min ajalli kutubihi au ajalluha. Dan ini diantara buku-buku yang besar beliau. Atau buku yang tertinggi dari beliau. Disebutkan di sini oleh Muhakkik dalam footnote-nya. Hadzal kitab syuhina fihi al-Ghazali jumlatan minal ahadisil batilah. Kitab ini yang disebut di dalamnya penuh dengan berbagai macam hadis-hadis yang dhaif. Wa kadza tamatus sufiyah Demikian pula terkandung dalamnya sekian besar penyimpangan-penyimpangan sufi, tasawuf. Ya. Wabalayal falasifah dan juga bencana-bencana dari pemikiran filsafat. Wanhirafati zuhad. Ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran zuhad dari kaum sufi. Waqad takallama takallama fi hadal kitab ba'dul ulama. Para ulama atau sebagian para ulama berbicara tentang buku ini. Di antaranya Ibn Jauzi dan juga Ibn Taimiyah dan juga Az-Zahabi dan lain-lain dari mereka. Salah satu contoh ucapan Imam Tortusi, rahimahullah. Beliau berkata, "Syuhina kitabuhu bil kadibi." Dipenuhi kitabnya dengan kedustaan-kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala a'lamu kitaban ala basitil ardi fi mablagi ilmi, maka tidak ada satu kitab yang ada di muka bumi ini sepengetahuanku yang paling banyak hadis dhaifnya melainkan kitab ini. Ihya Ulumuddin. al azakullah demikian dikatakan oleh Imam Turtusi rahimahullah. Dan yang mengkritiknya, yang membantahnya seperti Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah, Zahabi dan lain-lainnya. Bahkan ada yang keras seperti Abu Bakar Al-Hasan Ibn Sekar. Dia membantah Ghazali dengan buku khusus diberi judul Ihya mayyitil ahya. Ihya, mayyitil ihya. Apa artinya? Menghidupkan yang mati karena kitab ihya. Menghidupkan yang mati karena kitab ihya. Salah satu contoh. Yang mati dengan kitab ihya adalah berbicara mengingkari kemunkaran. Beberapa orang membaca kitab ihya. Tiba-tiba dia tidak mau keluar dari rumahnya. Tidak mau berbicara tidak mau berkomunikasi dengan manusia. Kenapa? Keracunan kitab Ihya. Dan ini pernah saya alami, menemui seseorang yang kata orang tuanya, anak saya stres, tolong Pak Ustadz, nasihati dia, berikan dia supaya mau dia seperti kemarin hidup kembali. Dia seperti orang mati di kamarnya. Tidak mau keluar, nggak mau berbicara, nggak mau komunikasi. Ketika saya datangi, saya tanya-tanya, Ternyata habis membaca kitab Ihya Ulumuddin, ketakutan. Tidak berani bicara satu kalimat pun. Karena ada porsi yang salah di dalam kitab tersebut. Di antaranya seakan-akan orang itu kalau berbicara, maka dia akan menuai dosa. Padahal kalau diam dari kemunkaran juga menuai dosa. Seimbang, kalau berbicara ada bahayanya, diam pun ada bahayanya yakni al-afah fil lisani afatani. Bahaya lidah ini ada dua bahaya. Bahaya berbicara dan bahaya diam. Bahaya berbicara kalau berbicara dengan kemunkaran, kemunkaran, kemaksiatan, kemaksiatan, atau merendahkan seseorang, atau menyinggung perasaan orang lain, semuanya adalah perkara yang jelek dalam ucapan-ucapan. Tetapi diam pun ada bahayanya, yaitu diam melihat kemunkaran. Diam melihat sesuatu yang harusnya dia tegur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau yang berbicara dengan kemaksiatan-kemaksiatan adalah syaitanun natiq, setan yang berbicara. Sedangkan yang diam dari kemunkaran adalah syaitanun akhas, setan bisu. Kalau setan ngomong aja jelek, apalagi setan bisu. Kau muslimin yang saya hormati. Ini sekedar kita mengetahui dan mengenali siapa Muhammad Al-Ghazali. Tetapi dalam bukunya Ihya, dia berbicara secara teori tentang masalah ilmu kalam. Dia ketika dibantah tentang ilmu filsafat dan ilmu kalamnya, dia menyatakan bahwanya ilmu kalam itu kadang bisa baik, kadang bisa jelek. Kalau Kita lihat apa yang dikatakan dalam kitabnya. kalau dia berkata dalam kitabnya fa in qulta fa ilmal jadali wal kalami madmumun ka ilmin nujumi au huwa mubahun au mandubun ilaih kalau kau katakan tentang ilmu debat ilmu kalam ilmu nujum peredaran bintang apakah itu mubah mandub ilaih atau perkara yang madmum atau perkara yang dicerca seperti ilmu nujum kalau ada yang bertanya seperti itu kata dia fa'lam ana linnasi fi hadza ghuluwan wa israfan fi atraf. Ketahuilah bahwa manusia dalam masalah ini ada yang berlebih-lebihan dari dua sisi. Berlebih-lebihan dalam membantah dan berlebih-lebihan dalam memakai. Ini dikatakan ghuluwan wa israfan fi atraf dalam dua ujungnya. Artinya dua titik ekstrim. Ekstrim yang berlebih-lebihan memakainya dan ekstrim yang menentang dengan berlebihan pula. Famin qailin di antara mereka berkata, "Innahu bid'atun wa haram." Bahwa itu adalah bid'ah dan haram. Wa innal 'abda an yalqa Allah bi kulli dhanbin siwa syirk khairun lahu min an yalqahu al-kalam. Yalqahu bil kalam. Sungguh kata mereka, sungguh seorang hamba kalau bertemu Allah dengan seluruh dosa, tapi bukan syirik, lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan ilmu kalam. Ini ulangan pertama. Kata beliau selanjutnya, "Wa min qailin" dan di antara yang lain berkata, "Innahu fardun." Itu adalah wajib. Ilmu kalam dikatakan wajib. Imma 'alal kifayah wa imma 'alal a'yan. Bisa jadi fardunya fardu kifayah atau fardu ain. Wa annahu afdalul a'mal. Dan itu sebaik-baik amalan. Wa ala qurubat. Dan itu adalah taqarrub yang paling tinggi kepada Allah فإنه تحقيق للعلم التوحيد والنضال عن دين الله karena itu adalah mewujudkan ilmu tauhid dan itu merupakan pembelaan terhadap agama Allah. Tentunya dengan husnudwan kita kepada para ulama yang menyatakan bahwa ini haram Ulama ahlul hadis dan yang menyatakan bahwasanya ini kalau aku bertemu Allah dengan seluruh dosa selain syirik lebih baik daripada aku bertemu Allah dengan ilmu kalam. Tentunya adalah ilmu kalam yang dipakai untuk menentang Quran wa sunnah. Ilmu kalam yang menyesatkan umat. Itu sudah dipaham. Ma'ruf. Tetapi yang menyatakan wajib. Apa maknanya? Yang mereka menyatakan itu adalah wajib imma kifayah wa imma fardu ain. Kata mereka, ini afdalul amal, sebaik-baik amalan. Karena kata mereka, itu pembelaan terhadap agama. Yani menurut mereka yang menyatakan seperti itu, karena yang namanya ilmu kalam itu kalau kamu melihat kebenaran dalam Quran, kemudian kamu bela dengan ucapan-ucapanmu, itu ilmu kalam katanya. Yani kepandaian berdebat, kepandaian berdiskusi perkepandaian untuk berbicara, untuk membela Quran dan Sunnah. Bagaimana hukumnya? Wajib. Afdalul a'mal. Itu nidal katanya. Qanifidin a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ghafarallahu lahu. Qala wa ila tahrimi dahaba syafi'i. Yang mengharamkan ilmu mantik, ilmu filsafat diantaranya adalah Imam Syafi'i. Wa Imam Malik. وإمام أحمد بن Hanbal وسفيان الثوري وجميع أئمة الحديث من Salaf dan seluruh imam-imam ahlul hadis dari kalangan salaf. Ini dikatakan oleh Abu Hamid sendiri. Artinya beliau tahu kalau yang berpendapat haram adalah jami' minas salaf. Seluruh ulama salaf dan para ahlul hadis. Wasaqal alfat anha ulai. Kemudian beliau menyebutkan lafat-lafatnya. Qala fulan, qala fulan dari kedua belah pihak. Qala wa qad ittafaqa ahlul hadis minas salaf ala hada dan telah sepakat ahlul hadis dari kalangan salaf dalam masalah ini. Telah sepakat ahlul hadis dari kalangan salaf dalam masalah ini. La yanhasiru ma nuqila anhum minat tashdidati fi Dan tidak hanya dinukil dari mereka tentang tasdida TV. ya ini banyak ucapan-ucapan mereka yang syedid, yang keras-keras, tidak hanya itu disebutkan semuanya. Wa qalu ma sakata anhu sahaba ma annahum a'raf bil haqa'iq wa afsah bit tartib al alfaz min ghairihim illa lamma yatawallad minhu min asy Kemudian mereka berkata, setelah berkata bahwa ini adalah seluruh ahlul hadis berpendapat haramnya filsafat, haramnya ilmu kalam, kemudian dikatakan oleh mereka sebagai alasan, sebagai hujjah. Masa kata anhu sahabah, apa yang tidak dipelajari oleh para sahabat, yang para sahabat diam, tidak memakainya, tidak mempergunakannya. Ma'annahum a'raf bil haqa'id, padahal mereka yang paling alim, yang paling mengerti tentang hakikat-hakikat sesuatu dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Wa afsah min ghairihim. Sedangkan mereka, para sahabat, adalah yang paling afsah, yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Yang paling ahli dalam berbicara bahasa Arab dengan tepat. Tapi mereka tidak mempelajari ilmu filsafat. Illa lamma yatawallad minhu minasyarr. Hanya saja ilmu filsafat tadi karena melahirkan syar, melahirkan kejelekan, kejelekan, kejelekan, maka ini ditinggalkan oleh mereka. Para sahabat tidak mempelajarinya, para tabiin juga tidak mengerjakannya, maka para ahlul hadis sepanjang masa mereka tidak mempelajari ilmu yang seperti ini. Walidzalika qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang mutanatti' orang yang berlebih-lebihan. Yakni berlebih-lebihan dalam segala hal. Termasuk berlebih-lebihan dalam mempelajari sesuatu. Ay al-muta'ammiquna fil bahsi wal istiqsa. Yakni berlebih-lebihan di antaranya dalam membahas-bahas sesuatu dan dalam al-istiqsa. Mencari, membahas, mempelajari. Taib namanya ngomong. Ilmu kalam kan ilmu ngomong. Saya tanya sekarang. Anak yang sudah SD ke atas. Bisa nggak ngomong? Hah? Bisa. Ya sudah. Ngapain mempelajari ilmu khusus, ilmu ngomong? Ini ta'amuk namanya. Berlebihan. Berlebihan. Pelajari apa kata Allah, apa kata Rasul, pahami, sampaikan, selesai. Gak perlu pakai mempelajari ilmu filsafat ilmu kalam. Lebih-lebih lagi ilmu filsafat sudah berkembang dan kemudian mereka membuat kaedah-kaedah yang ternyata kaedah-kaedahnya bukan dari kaum muslimin. Kaedah-kaedahnya diletakkan oleh tokoh-tokoh yang tidak punya agama, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, ateis seperti Aristo yang kalian katakan Aristoteles, Plato, kalian katakan siapa lagi Sigmund Freud, apalagi Orang-orang itu yang akan dijadikan sebagai tokoh-tokohnya. Kita mempelajari hadis kala Rasulullah, kala sahabat, kalau Abu Bakar wa Umar. Kita berbicara kala bulan wa bulan dari kalangan para sahabat. Tiba-tiba kelompok ini, kelompok lain berbicara kala Plato, Qala Aristo. Qala fulan wa fulan dari orang-orang Yunani, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau kaidah-kaidah yang diletakkan oleh mereka banyak yang mengandung kekafiran. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka memiliki berbagai macam poin-poinnya. Bahwasanya apa itu manusia, Definisinya manusia al-insanu hayawanun nafik. Manusia adalah hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara. Kalian hewan juga menurut mereka. Kenapa kata mereka hayawan? Hayawan dari kata hayat, hidup. Jadi binatang-binatang makhluk hidup, kalian juga makhluk hidup. Berarti kalian semua sama-sama makhluk hidup. Yang membedakan kalian berbicara, berbicara mereka nggak berbicara. Atau yang lebih sopan, berkata pendapat lain dari mereka bahwasanya sama-sama kalian dengan binatang bedanya kalian berakal mereka tidak berakal apakah tepat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka-mereka yang tidak beragama inhum illa kal an'ami balhum abal mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat berarti yang membedakan antara binatang ternak dengan, dengan manusia apa agama din kalau mereka mengenali Allah beriman kepada Allah, maka niscaya mereka akan berbeda dengan binatang. Tetapi kalau mereka meninggalkan agama Allah dan mereka mengerjakan sesuai dengan hawa nafsunya dan nalurinya sama dengan binatang. Berjalan tanpa aturan, tanpa naluri, eh, tanpa bimbingan Al-Qur'an, mereka hanya dengan nalurinya, dengan hawa nafsunya saja. Kalau manusia dengan hawa nafsunya, dengan nalurnya saja, tanpa bimbingan Quran wa sunnah, tanpa bimbingan penciptanya, maka sama dengan hayawan. Inhum illa kal'an'am. Ini satu contoh saja. Perbedaan antara definisi filsafat dengan definisi Al-Quran. Dan masih banyak lagi tamatul kubra. Masih banyak lagi bencana besar di dalam ilmu filsafat. Maka dikatakan mempelajari ilmu ngomong itu mutanatti' berlebih-lebihan tanattu' dan Nabi menyatakan halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un akan binasa orang yang berlebih-lebihan melampaui batas dalam mempelajari sesuatu Wahtajju aydan bi anna dzalika law kana min ad-din lakana ahammu ma ya'mur bihi Rasulullah sallallahu Mereka juga berdalil. <laughs> yakni para salaf dan juga para ahlul hadis, mereka juga beralasan bi anna dzalika law kana min ad-din kalau saja itu dari agama, kalau saja itu merupakan perintah agama, niscaya Rasulullah SAW akan memerintahkannya Bahkan lakana aham mayak murubihir rasul. Niscaya akan menjadi yang paling penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yu'allim tariqahu wa yuthanni ala arbabih wa yuthni ala arbabih. Niscaya Rasulullah akan memerintahkan untuk mempelajarinya dan niscaya Rasulullah SAW akan memuji ahli-ahlinya. Ahli-ahli ngomong di zaman Rasulullah siapa? Ahli-ahli cuap-cuap. <laughs> Ahli ngoceh di zaman Rasulullah SAW siapa? Para syuara, para penyair. <laughs> Apakah dipuji oleh Rasulullah SAW? Itu kalau ngomong hebat. Mengagumkan semua yang mendengarnya. Tapi Rasulullah SAW tidak memuji. Bahkan Rasulullah SAW sebaliknya menyatakan, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya, kata Nabi. Apa bayan? Retorika. Di antara gaya bahasa, gaya berbicara, di antara retorika, itu ada sihirnya kata Nabi. Dan ini kata para ulama, sesuatu dari zam. yang cercaan dari Nabi, bahwa itu ada sihirnya. Sihir itu jelek. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, tidak sadar yang dengarnya. Pengong aja, iya ya. Satu orang berbicara, ya, ngoceh di mimbar. Ya. Kalau yang namanya ya, pencuri, perampok, penjahat itu sesungguhnya baik. Coba kalian pikir. Ya. Kalau saja nggak ada pencuri, nggak ada perampok, nggak ada penjahat, nggak akan ada polisi. Kalau nggak ada polisi, nggak ada lapangan pekerjaan. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan, mereka akan kerja apa? Artinya, bahwasanya mereka para penjahat itu memberikan satu lapangan pekerjaan bagi mereka, para aparat keamanan. Itu kebaikan mereka. Apa ini? Quran apa sunnah? Ngoceh, ya, bukan Quran, bukan sunnah. Hanya kepintaran ngomong, dibolak, dibalik, dibolak, dibalik. Akhir-akhirnya, lo kok jadi penjahat jadi baik? Kok aneh? Penjahat yang jahat dikatakan baik. Karena pandainya dia berputar-putar. muslimin yang saya hormati. Hati-hati. Jangan sampai termakan dengan seher yang bernama bayan wal kalam. Demikian pula ketika mereka menyampaikan dengan berbagai macam syair-syairnya. Nabi bukan memuji. Bahkan yang turun adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun." Para penyair-penyair itu mengikuti ghawun, mengikuti ucapan-ucapan kosong yang sia-sia. Tidakkah kau lihat bagaimana mereka berdusta di setiap lembah? Berdusta di setiap wadi, di setiap lembah mereka berbicara berdusta. Ini jangan bicara orang kafir dulu. Orang muslim saja ketika sudah menjadi sastrawan mulai. Mulai dustanya banyak. Ketika dikatakan ini dusta, oh bukan ini bukan dusta, ini sastra. Bulan berbicara kepadaku. Kadzab, Kapan dusta berbicara kepadamu? Kapan bulan bisa berbicara? Iya kan? Kata atau bukan kata? Dusta. Dan aku mendapatkan berita dari angin. Angin. Ngasih berita kepadamu. Kata. Sekian banyak kalimat-kalimat para penyair. Kata. Dusta. Dan ikhwan ibn azakumullah dalam sebagiannya bukan hanya dusta. Kekafiran yang nyata. Kafir. Redatul wujud sering terjadi di dalam ucapan-ucapan penyair, termasuk ucapan-ucapan sastra dari orang yang dikatakan bagus sastranya yaitu Said Kutub Berbicara dengan berbagai macam ucapan diantaranya kalimat wahdatul wujud. Bahwa semua ini adalah Tuhan. Tuhan ada pada setiap manusia, ada pada setiap apa yang ada kita hadapi dan seterusnya. Ketika dikatakan ini wahdatul wujud oleh para ulama, para pembelanya menyatakan bukan, ini bahasa sastra. Itu Syekh Robi nggak ngerti bahasa Arab katanya. Nah, terus mau dipahami apa? Kalimat-kalimat yang seperti itu. Apakah dipuji? Yang namanya kalam, keahlian-keahlian berbicara, Nabi tidak memuji. Bahkan Nabi menyatakan dengan apa yang Allah sampaikan bahwa mereka kebanyakan ya yatabihumul qaw. Baru dikecualikan. Kalau ini dikecualikan sedikit. Yang namanya kecuali itu sedikit. Umumnya begitu. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Mereka berhati-hati ketika berbicara. Ketika menyebutkan syair-syairnya. Hati-hati. Sehingga syair burdah. Ketika diucapkan di hadapan Nabi untuk menunjukkan masuk Islamnya. Memuji Rasulullah SAW. Dan berbicara tentang keesaan Allah. Rasulullah SAW kagum dan melepaskan jubahnya. Diberikan sebagai hadiah untuknya. Sampai disebut syairnya syair burdah. Itu sedikit. Kebanyakan mereka yang terfitnah dengan sastra dengan berbagai macam ucapan-ucapan seperti itu, kebanyakan mereka menyimpang dan salah dalam berbicara, dusta dan seterusnya. Yattabi'uhumul ghawun. Kembali kepada ucapan penulis yang menukil ucapan Al-Ghazali. Nabi saw Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya, tidak memerintahkannya, bahkan tidak memuji orang-orang yang ahlinya, arbab Artinya orang-orang ahlinya. La yusni ala arbabih tidak memuji para ahlinya. Tsumma dzakara baqiyat astidlalihim. Kemudian disebutkan sisa dari pendalilan-pendalilan mereka oleh Ghazali dalam kitabnya. Tsumma dzakara istidlal al-fariq al-akhar. Setelah itu dibawa pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan harus dan wajib. <laughs> yakni kesimpulannya atau ringkasnya saja mereka beralasan kalau itu adalah cara untuk kita membela Al-Quran dari mereka. Dari penentangan-penentangan orang kafir, kata mereka. Ila anqal, sampai akhirnya Muhammad berkata, Fa'in qulta famal muhtar Kalau kau katakan, kalau gitu apa yang dipilih endak? Apa yang kau pilih dari dua pendapat tadi? Yang satu menentang keras, yang satu menyatakan wajib, harus. Dua-duanya ekstrim kata dia. Kalau Fa'ajaba bitafsil. Maka dia menjawab dengan rinci. Fihi manfaatun wa fihi madarratun. Pada ilmu kalam, ilmu mantik, ada manfaatnya. Tetapi di dalamnya mengandung madarat. <laughs> Fahuwa bi'tibari manfaatihi fi waktu fi waqtil intifa halalun au mandubun au wajib kama yaktadihil hal. Maka keadaan dia kalau dalam keadaan waktu bermanfaat dan dia memberikan manfaat, maka saat itu halalun atau mandubun dianjurkan atau bahkan wajib diharuskan sesuai dengan keadaan saat itu. Wahyu huwa bi'tibari dan ini kalau dilihat dari madaratnya merusaknya ketika saat itu bakal merusak maka saat itu haram fi mahalih haram fa amma madaratuhu fa itharatus syubhat Taib apa madaratnya? Kata beliau, ada adapun madaratnya dari ilmu kalam itaratus syubhat, menyebarkan syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Orang-orang dari kalangan manusia sekarang ini disampaikan dalil-dalil dengan disampaikan filsafat kira-kira mana yang mudah diterima oleh mereka? Mana yang lebih disukai, oleh masyarakat kita sekarang ini. Yang kedua, bukan dalil-dalil. Kamu katakan kalau Allah, kamu katakan kalau Rasul, mereka masih belum ser, masih belum bisa menerima. Tetapi kalau kamu sudah katakan, coba pikirkan. Bukankah, bukankah, bukankah, bukankah. Berarti, berarti tidak iya kan? Iya ya, langsung terima. Lihat keadaan masyarakat akhir zaman. Tidak puas dengan kalau Allah, tidak puas dengan kalau Rasul. Mereka puas kalau dengan akal-akalan, dengan kalimat-kalimat atau dengan mantek, dengan filsafat. bin disampaikan dalil-dalil dilarangnya meminta kepada selain Allah, dilarangnya untuk tawassul dengan benda-benda dengan kuburan-kuburan nggak bisa terima. Tetapi dengan filsafat sini kata mereka, bukankah kalau kamu datang ke presiden, kamu gak bisa langsung, harus melalui perantara-perantaranya. Iya kan? Iya. Demikian juga kepada Allah. Kita nggak bisa langsung pada Allah. Harus melalui orang-orang dekatnya, wali-walinya, kekasih-kekasihnya, yaitu para rasul dan para wali. Iya ya. Langsung sesat semua. Apa ini ilmu? Syubhat. Ya. Maka dikatakan apa madaratnya? Filsafat. Madaratnya adalah menebar syubhat-syubhat. Menebar pengkaburan-pengkaburan dalam agama membuat kebingungan di masyarakat. Penjahat kok bisa dikatakan orang baik. Penjahat bisa dijadikan sebagai pembaik. Kalau dilihat dari sisi ini, lihat dari sisi itu dan seterusnya. Di antara madaratnya, tahriqul aqaid wa izalatiha 'anil jazmi wa tasmim. Termasuk madaratnya adalah tahriq al-aqaid wa izalatiha menggoyang atau meragukan. Menggoyang keyakinan. Menggoyang keyakinan. Ada aliran, namanya apa itu aliran? Yang dikumpulkan mereka, para pesertanya dalam satu training. Kemudian di brainwashing kata mereka. Dikumpulkan, itu diragukan terhadap Allah, terhadap agama, terhadap Islam semuanya. Acara penghapusan semua yang kamu pikirkan, yang kamu yakini selama ini. Dibikin ragu semuanya. Sampai kamu sudah bingung, sebingung-bingungnya. Pelajaran kedua, dimasuki prinsip-prinsip mereka. Apa itu aliran apa itu? Ini bisa dibayangkan kalau di season pertama dibikin ragu kemudian dia mati. Mati dalam keraguan, kafir, keluar dari Islam. Kira-kira bagaimana orang yang ngajar tadi? Ngapain kalian percaya pada Tuhan? Kalimat-kalimat seperti itu. Dibikin ragu. Dengan apa kira-kira? Dibikin ragunya. Di brainwashing itu dengan apa? Sampai kosong mereka pikirannya dan hatinya dari akidah. Dengan apa? Dengan filsafat. Dengan filsafat. Baru masuk ke kampusnya. Sudah dikasih sambutan pertama oleh mereka. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Setelah orasi mahasiswa yang lamanya kepada mahasiswa baru, dia mengucapkan anjing anjinghu akbar, bukan Allahu akbar. Kaget semua, gelisah semua. Setelah mereka gelisah bingung, dijawab satu persatu. Maksud tak bertuhan ini, ini, ini, ini, ini, ini. Maksudnya anjing akbar ini, ini. Oh, kata mereka. Bayangkan. Agama apa yang seperti ini ajaran apa yang seperti ini dan ilmu yang dipelajari ilmu apa? Ilmu ngotak-ngatik ucapan, ilmu lancang, ilmu berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. semua itu produk-produk filsafat. Semua produk filsafat. Sampai geger di Bandung ketika itu. Gara-gara masalah yang seperti ini. muslim yang saya hormati. Ternyata perusak-perusaknya adalah satu ilmu filsafat dan pelajaran filsafat yang harusnya dihapuskan di kampus-kampus, dihapuskan dari semua eh, universitas yang ada di sekarang ini supaya aman dunia dan aman agama. Qala wa izalatiha bahkan bukan hanya meragukan wa izalatiha dan menghilangkan akidah sama sekali. Anil jazmi wa tasmim hilang tidak lagi memiliki jazm wa tasmim. Jazm itu ketegasan, tasmim itu fokus dalam satu masalah hilang. Jadi ngambang semua. Makanya mereka ahlul kalam berakhir dengan keraguan. Berakhir dengan keraguan. Sedangkan sufi berakhir dengan penyembahan berhala. Karena mereka menganggap Tuhan menyatu dengan benda-benda. Maka akhir-akhirnya menyembah benda yang dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan aklani berakhir dengan ateisme. Nah, wadalika mimma mayasul bilib tidak dan itu bisa terjadi bilib tidak terjadi langsung tidak perlu pakai nunggu saat itu belajar pulang sudah bingung enam Apalagi empat tahun belajar filsafat di YIN. Keluar tidak mau sholat. Ini terjadi di Jogja kemarin. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa? Untuk apa saya sholat? Saya belum yakin adanya Tuhan. Dan saya masih mempelajari eksistensi Tuhan katanya. Sampai saya temukan eksistensi Tuhan, maka saya akan sholat katanya. Oh, jadi empat tahun kamu pelajari mempelajari kekafiran. Mempelajari kekafiran dan keraguan. Sebelum masuk kampus tersebut, kamu yakin tentang Allah dan kamu sholat. Setelah keluar dari sana, lulus dan titel, kamu kemudian tidak sholat dan menyatakan saya belum yakin tentang Allah. Dan saya masih mencari eksistensinya. Apa itu? Ucapan apa yang seperti ini? Ucapan kafir murtad keluar dari Islam. Kasihan bapak dan ibunya yang mengajari sejak kecil. Nak, salat nak. Apalkan rukun Islam ada lima. Hilang semua. Dengan filsafat. Na'udzubillah min dalik. Waruju'iha bid mashkuk Dan juga termasuk madaratnya filsafat adalah kembalinya mereka kepada dalil-dalil yang masyukun fi, dalil yang meragukan. Kalau sudah Allah yang berbicara, pasti. Kalau sudah Rasulullah SAW yang berbicara dalam hadis yang sahih, pasti. Tetapi kalau kesimpulan akal tadi, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, pasti atau tidak pasti? Yang mereka pegang akhirnya bukan dalil-dalil yang pasti, tapi dalil-dalil yang meragukan kalau kalian juga merujuk pada ucapan manusia, yaitu ucapan Plato, ucapan Aristo, maka kami pun merujuk kepada ucapan manusia, tapi manusia yang paling mulia, yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ngapain? Mengambil dari nabi-nabinya Yunani. Itu nabi-nabinya mereka, nabinya Yunani. Wa yakhtalifu fihi al-ashkhas dan berbeda-beda masing-masing manusia atau masing-masing pribadi dalam masalah ini. Fahada dararuhu fi i'tiqadil haqq. Walahu dararun fi ta'kid i'tiqadil bid'ah. Itu madarat-madarat yang kembalinya pada masalah keyakinan kebenaran. Yang tadinya ini hak kebenaran jadi ragu. Dan memiliki madarat lain. Walahu dararun fi ta'kid i'tiqadil bid'ah memiliki madarat lain yaitu ragu tentang bid'ahnya sesuatu. Kalau tadi yakin jadi ragu, ya. sekarang yang ragu jadi yakin. Bid'ah itu kan meragukan. Apa iya apa enggak. Bukan pastian. Tapi dengan berbagai macam filsafat, jadi yakin. Ini benar. Yang bid'ah-bid'ah yang baru-baru dibikin oleh manusia dikatakan hak. Sedangkan apa-apa yang merupakan hak dari Allah dan Rasulnya dilakukan. Hada madarrah. Wa subhanallah, ini diucapkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya. Memiliki sekian kesesatan, sekian hadis daif, tapi ketika berbicara masalah filsafat, tahu kalau filsafat itu memiliki madarat yang sekian banyaknya. Dan tahu bahwa yang menentang filsafat itu dari salaf seluruhnya, dari sahabat, dan juga dari para tabi'in, dan juga dari mereka-mereka. mereka para ahlul hadis setelahnya. Dan tahu itu ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan para ulama. Ini aneh tapi nyata. Makanya khonifrina azakumullah nasallahu salamah wal'afiyah di samping kita berharap ilmu jangan rupa berharaplah kepada Allah rahmat. Betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak dapat rahmat. Sehingga ilmunya tidak terpakai bagi dirinya. Sehingga ilmunya tidak menambah apa-apa bagi dirinya. Alhamdulillah. Di akhir hidup beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Beliau mulai ingat dengan apa yang telah dia ketahui. Dan kemudian dia rujuk. Dan menyatakan sungguh tidak ada jalan yang paling ringkas. Kecuali kalau Allah wa kalau Rasul. Ini jalan paling ringkas mencari kebenaran. Mencari kebenaran dengan filsafat Bukankah, bukankah, bukankah. Kelamaan. Kejauhan, berputar-putar, berputar-putar. Ya kalau ketemu. Umumnya nggak ketemu. Tersesat dia. Kenapa susah? Mau nyari kebenaran. Buka Al-Quran, baca, selesai. Sebagaimana beberapa ulama yang taubat dari filsafat. Kata mereka, sungguh aku menghabiskan umurku untuk mencari kebenaran dengan ilmu kalam. Ternyata aku tidak mendapatkan kecuali kebingungan. Aku tidak mendapatkan kecuali sesuatu yang harus dibahas lagi setelah itu. Dan akhirnya setelah aku akan mati, baru aku tahu nggak ada jalan ringkas kecuali kalau Allah wa kalau Rasul. Nggak ada jalan yang paling ringkas kecuali apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan ini sudah banyak para ulama yang terjerumus dalam filsafat kemudian bertobat sudah banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak seperti Sekristani, rahimahullah ghafarallahu lahu berkata seperti itu sungguh aku habiskan panjang umurku tapi aku tidak mendapatkan apa-apa illa qila wa qal aku tidak mendapatkan kecuali katanya dan katanya aku tidak mendapatkan kecuali keraguan dan aku tidak melihat orang-orang yang berjalan di jalan tersebut kecuali wajian yadahu ala zaknihi kecuali orang yang meletakkan tangannya di atas dagunya Ngapain? Lamun. Aku tidak mendapati mereka yang berjalan di jalan ini, jalan ilmu filsafat, kecuali orang-orang yang lamun yang meletakkan tangannya di dagunya. Bingung. Dan aku tidak dapat di jalan yang hak, kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita bertanya, bolehkah ini kita buka Al-Quran? Dijawab halal. Kita buka hadis, dijawab haram. Selesai. Cukup pengalaman mereka. Cukup pengalaman mereka. Jangan kita kemudian coba-coba lagi. Sebentar, saya mau coba dulu. Nanti kalau ternyata iya ya, benar kata Tassekhastani dulu. Kamu sudah habis umurnya. Cukup dari pengalaman mereka. Jangan ketika orang mengatakan ini sungguh keras, jangan ditabrak. Tuh simpulan berdarah. Sebentar saya coba dulu, apa iya keras? Begitu der berdarah kepalamu, oh iya ternyata keras. Goblok namanya. Bodoh dia. Khonfidina muslim yang Nasolah taufiq afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat dan memberikan kepada kita rahmat dan taufik. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa wa sallam tasliman Subhanakallahumma an la ilaha wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.